Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bermuajah bertemu di satu masjid yang biasa kita gunakan untuk taklim dan insya Allah ini awal kita setelah kemarin mukadimah dengan daurah syariah yang kita laksanakan di Mahat dan sekaligus saya mohon maaf karena pada malam Jumat kemarin tidak kita umumkan atau pada waktu daurah tidak kita umumkan tempat kajian kita ini sehingga mungkin ada yang ke Mahat ada yang di sini. Qwana fiddin wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali membahas kitab Syarah Al-Arba'in hadis nawawiyah yang insya Allah pada pertemuan yang sebelum Ramadan kita sampai pada hadis yang ke-13 itu yang insya Allah sudah kita bahas yaitu hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Kemudian insya Allah kita lanjutkan hadis yang ke-14 dari kitab tersebut hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalasin tidak halal darah setiap muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Tidak boleh ditumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan sebab salah satu dari tiga hal ini nanti. Dalam riwayat yang lain dikatakan la yahillu damu muslimin yashhadu alla ilaha illallah illa bi ihda salasin. Tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah kecuali dengan sebab salah satu dari tiga hal ini. Kemudian Nabi mengatakan yang pertama as-sayyibuz zani seorang yang sudah menikah lalu berzina boleh ditumpahkan darahnya. Al-Sayyibus Zani. Sayyib, seorang yang sudah melakukan nikah secara sah, kemudian berzina. Yang kedua, wan nafsu binafsi. Dan jiwa dibalas dengan jiwa. Seorang yang membunuh muslim dengan sengaja, maka boleh ditumpahkan darahnya sebagai bentuk kisos. Itu yang kedua. Yang ketiga wasariqu lil jamaah dan orang yang meninggalkan jamaah yaitu jamaah kaum muslimin. Dalam riwayat Imam Nasai wasariqu lil jamaah wartabda ba'da islamihi dan orang yang murtad setelah Islamnya. Atau dalam riwayat yang lain yakfuru ba'da islamihi. Orang yang kafir setelah tadinya Islam. Atau dalam riwayat yang lain murtadun ba'da imanihi. Murtad setelah dia tadinya beriman. Atau lafaz-lafaz yang lain diantaranya at-tariku lil jamaah, orang yang meninggalkan jamaah, al-mariqatu minaddi, al-mariqu minaddi, yang keluar dari agama. Ya. Dalam riwayat yang gabungan, al malik minat bin at jamaah. Orang yang keluar dari agama meninggalkan jamaah. Itu tiga sebab yang darah seorang muslim pulih ditumpahkan. Yang tadinya muslim dengan sebab salah satu dari tiga hal ini Pulih halal darah. Ya. Kemudian yang perlu kita ketahui tidak setiap dari pembolehan dari tiga hal ini itu menunjukkan hukum yang dihukumi kafir tidak. Misalkan orang yang sudah nikah berzina, kemudian boleh dihukum dengan raja. itu bukan berarti dia kafir. Cuman boleh dibunuh karena hukumannya dibunuh. Ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah la yahillu damum ri'im muslimin tidak halal darah seorang muslim ai yang dimaksud la yahillu qatluhu tidak halal untuk dibunuh tidak boleh membunuh orang muslim ya, karena orang muslim itu dijaga kehormatannya jiwanya hartanya oleh Allah maka tidak boleh merusak kehormatan seorang muslim tidak boleh merusak nyawa seorang muslim, tidak boleh mengambil harta seorang muslim kecuali dengan haknya. Itu pelajaran yang sangat agung yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini karena remeh seperti Salah satu tanda-tanda hari kiamat kata Rasulullah SAW kasratul harj. Banyaknya harj Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu al haraj ya Rasulullah? Qal al qatlu al qatlu, pembunuhan pembunuhan. Ya. Seorang dosa membunuh itu seolah-olah enteng, biasa. Seperti jagal, cumbang, ya. Yang membunuh 11 atau 12 nyawa. Itu seperti. Di Bandung juga seperti itu bunuh kas majikannya, potong palanya, rebus untuk menghilangkan jejak. Biasa. Ya. Masya Allah. Padahal itu kadang-kadang juga antar muslim gitu aja. Kan. Cuman ya selip sedikit nyawa layak. Ya. Dan itu tanda dekatnya yaumul kiamat. Jadi makna la yahillu damu mri'in muslimin ay la yahillu qatluhu. Tidak boleh dibunuh. Jadi jangan membunuh seorang muslim yang dulu pernah membunuh segera bertaubat. Karena kalau mat bin Abbas radhiyallahu an orang yang membunuh orang muslim dengan sengaja tidak diampuni dosa. Dalam arti tidak diampuni dosanya bukan seperti syirik, tapi dosa yang dia kerjakan itu tetap akan Allah tuntut sampai nanti yaumul kiamah karena dia tidak bisa minta maaf. Kedoliman itu. Mau minta maaf sama siapa? Yang satunya sudah mati. Nah, nanti dituntaskan di hadapan Allah di yaumul kiamah. Ya. Bahkan nanti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang membunuh muslim dengan sengaja itu hampir seperti orang yang telah kafir secara adab. Nah, ya, karena itu hati-hati. Itu setan. Setan itu menggoda manusia pertama kali itu dengan membunuh. Begitu terjadi perbedaan keinginan atau munculnya hasad membunuh. Anak Adam yang pertama kan begitu dosanya dosa membunuh. Bahkan dosa pertama kali yang ada di muka bumi ini dosa membunuh, menumpahkan darah itu nanti di yaumul kiamat pertama kali yang akan dituntut diputuskan oleh Allah dari urusan hak manusia ini pembunuhan urusan darah tapi kalau dari ibadah apa yang dikisah pertama kali salat kalau dari muamalah manusia ini darah pertumpahan darah akan dituntut lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala ya wa Kenapa kami tafsirkan tidak halal darah seorang muslim itu dengan tidak boleh membunuh? Lianna hadha huwal ma'ruf fil lughatil arabiyyah. Ini yang sudah ma'ruf dalam bahasa Arab. Seperti Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu mengkufuri segala yang diibadai selain Allah, berarti haram harta dan darahnya. Haram hartanya, berarti nggak boleh diambil. Haram darahnya, berarti nggak boleh dibunuh. Itu nasnya. Jadi orang Muslim ahli tauhid nggak boleh dibunuh. Ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW bersabda bahwa yang dimaksud darah itu haram itu nggak boleh membunuh dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi SAW berkhutbah di setelah haji di Arafah kalau tidak salah. Ya, sampai kepada ucapan Nabi SAW ketika bertanya negeri apakah ini? Negeri haram. Hari apakah ini? Dan seterusnya. Jawab hari yang haram. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ala ketahuilah, inna dima'akum. Sesungguhnya darah-darah kalian wa amwalakum dan harta-harta kalian wa a'radakum dan kehormatan-kehormatan kalian alaikum haramun haram atas kalian seluruhnya tidak boleh saling mendolimi kita belum bicara pertumpahan darah sudah sedemikian banyak belum lagi kalau pelanggaran terhadap kehormatan manusia ya, pelanggaran ribah lah namimah diobral kehormatannya, dibongkar di koran-koran dan seterusnya. Insya Allah. Ya. Padahal Imam Bukhari rahimahullah itu ketika bicara rawi hadis, padahal itu wajib. Beliau adalah seorang yang sangat takut kalau sampai terperosok pada kita. Padahal itu membela hadis Nabi. Nah, kita ini kadang-kadang nggak -kadang bela apa-apa sekedar hiburan lisan, itu kehormatan muslim yang jadi makanan wala haula wala quwwata illa nah baik wa qawluhu dan ucapan Rasulullah SAW imri'in muslimin seorang muslim ya. dikatakan seorang muslim itu kalau dalam nas tadi laki-laki itu la yakni annal mar'ata yuhallu damuha au yahullu damuha au yahillu damuha bukan berarti kalau wanita boleh dibunuh tidak Walau eh? Walakin at-ta'bir bil mudzakkar fil Qur'ani was sunnah aktsar min at-ta'bir bil muannas. Karena itu ungkapan dengan menggunakan laki-laki dalam Al-Qur'an atau sunnah itu jauh lebih banyak daripada ungkapan yang menggunakan khusus wanita. Karena itu dari situ kita ambil kaidah. Apalagi Nabi SAW bersabda an-nisa ikur Rijat. Wanita itu hukumnya sama dengan laki-laki. Jadi kalau khitab atau pembicaraan Al-Quran itu dengan menggunakan langsung kepada wanita, berarti hukum khusus wanita. Jadi kalau menggunakan khitab atau pembicaraan itu untuk laki-laki, muslim misalkan atau mukminin itu mencakup laki-laki dan wanita. Seperti misalnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, itu kalau syarat-syaratnya laki-laki itu. -laki Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar ketakwaan. Bukan berarti perempuan nggak perlu bertakwa. Tidak. Tapi itu mencukup laki-laki dan wanita. Itu masalah bahasa. Ya. Nanti memang nggak nggak ada dalilnya kok perempuan nggak boleh dibunuh. Nah, dibunuh kalau besar. Ya. ya. Baik. Lianna rijalahumul ladhina ladina tatawajjaha ilaihimul kitabah. Karena biasanya laki-laki itulah yang mendapatkan pembicaraan langsung dari Allah. Ya. Wabumal al makniyu nabi angkusihim wa bin nisa. Yang dimaksud pada asalnya adalah laki-laki dan juga kaum wanita. Jadi kalau tidak ada dalil yang membedakan laki dengan wanita, kembali kepada kaidah hadis Nabi, an-nisa'u syaqaibur rijal. Wanita itu semisal laki-laki. Masalah salat misalkan, ya kalau dilihat dalil-dalil Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah kalau nggak ada dalil yang membedakan antara laki dengan wanita, berarti wanita pun sholat seperti sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan Muslim dalam riwayat yang lain dikatakan hadu alla ilaha illallah itu sifat. Jadi setiap orang yang lahirnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti dia muslim. Tidak boleh ditumpahkan darah. Dia dimaksud. Ya, yaitu seorang yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Sekalipun dia melakukan maksiat yang besar Ya, sekalipun melakukan maksiat yang besar. Masih selama masih dihukumi muslim, berarti belum terkeluarkan dari Islam. Itu yang dimaksud. Kemudian Nabi mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salat, kecuali dengan tiga perkara. Bolehnya ditumpahkan darah seorang muslim itu dengan salah satu dari tiga hal. Ya. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Sayyib yang berzina. Fasayyibu zani yang dimaksud dengan as-sayyibu zani itu adalah Alladhi jama'a fi nikahin sahihin. Seorang yang telah berkumpul dengan nikah yang sah. Itu disebut kalau istilah hududnya moksan sudah moksan. Jadi itu istilah hati itu ada moksan ada gaya moksan. Jadi seorang yang sudah terikat dengan nikah yang sah, kalau dia berzina, hukumannya dibunuh. Yaitu dirajam. Istilah ulama dalam masalah menghukum seorang yang sudah mukson tadi, apakah dicambuk dulu seratus kali baru dirajam, apa langsung dirajam? Itu istilah ulama. Ya. Karena itu kalau madhab Imam Ahmad bin Hanbal taala seorang yang sudah mukson, sudah nikah yang sah tadi lalu terperosok pada zina, hukumannya dicambuk dulu, didera dulu seratus kali, baru dirajam sampai mati. Kalau masih belum musa, itu dicambuk seratus kali, lalu diasingkan selama satu tahun. Itu asal hukum Islam. Dan itu nggak kejam. Ya. Nah, jadi fasayyibu zani yahillu damuhu. Jadi seorang yang sudah menikah terus berzina halal darahnya. Bahkan sebenarnya nggak boleh dipenjara, nggak boleh. Apalagi cuma dibawa ke Palipisa terus dinikahkan, nggak boleh. Itu bukan hukum Islam. Karena itu kalau ada orang yang berzina, itu karena kondisi tidak tegak syariat Islam ini, kita usah hukumi sendiri. Kadang-kadang manusia itu mengedepankan emosi daripada sunnah Nabi. Ada orang curi sepeda motor ditangkap bawa ke sawah, kasih pohon pati yang sudah diambil patinya itu dibakar hidup-hidup atau dimasukkan drum kasih minyak wakar drumnya di situ matang itu puas tetapi berdosa ya kan itu kan pelampiasan namanya emosi nah, karena itu setiap muslim itu seemosi kayak apapun tidaklah kontrol agamanya itu tetap di depan kalau nggak boleh ya jangan adil gitu adil nah, itu ya jadi marah dan seterusnya kan doa Nabi Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi wal adli indal ghadabi war ridha Ya Allah, aku bermohon kepadamu kalimat yang benar dan adil ketika marah ataupun ketika apa? Ridho. Orang muslim itu adil. Apalagi hakim yang memberi putusan. Harus adil. Jangan cenderung kepada satu kaum untuk mendolimi kaum yang lain. Tidak boleh. Ya. Jadi hukum Islam seperti itu nah Kalau kita nggak bisa, misalkan pencuri, hukum apa hukumannya? Potong tangan ya. Kemudian kita nggak mungkin menghukum itu. Maka kita laporkan ke polisi itu bukan minta dihukumi, supaya diamankan Soal hukumnya terserah kita nggak nggak ikut campur. Jadi sekedar diamankan supaya daerah itu terbebas dari pencurian tadi, kalau ada pencuri diamankan. Kita nggak menuntut dihukumi setiap tahun, nggak usah. Karena nanti kita bersekutu dalam menentukan hukum selain hukum Allah. Nah, itu, ya. nah jadi buzani zani hilu damu. Seorang yang sudah menikah kok berzina halal darahnya. Hukumannya dirajam, dicambuk 100 kali, dirajam dalam kata Yang pendapat yang kedua cukup dirajam sampai mati. Gitu ya. Nah, faida zana ba'da an Allahu alaihi bi ni'matin nikah. Kalau seorang sudah diikat dengan nikah yang sah, kok dia berzina setelah Allah karuniakan nikmatnya nikah tadi, yang sah itu tadi, akad yang sah tadi, sara mustahiqan lil qatli jadilah dia termasuk orang yang berhak untuk dibunuh. Bahkan harus dibunuh. Nggak boleh tidak. Nah ini nggak ada pemaafan kalau seperti ini. Beda dengan membunuh. Membunuh itu masih mungkin tidak dibunuh. Tapi kalau zina muhsan harus dibunuh. Itu sudah ketentuan dari Allah. Nggak boleh ditawar. Ya. Rajam hukumannya. Ditanam, kalau khawatir lari, terus dilempari batu sampai mati. Enggak kejam kan? Enggak kejam. Tapi kalau enggak nggak pernah melakukan, bisa jadi kadang-kadang dianggap itu kejam. Tapi kita yakini apa yang sudah Allah tentukan itu pasti hikmahnya banyak. Ya. Walakin akan tetapi sifat qatlihi, sifat membunuhnya nanti kata Syekh insya Allah ta'ala fil fawaid. Nanti akan dijelaskan oleh saya. Sifat membunuh penzina yang sudah moksa. Misalkan berzina 10 kali. Ketangkapnya yang ke-10. Dihukum berapa kali? Ya sekali aja udah mati mau dihukum apa lagi. Enggak mati, ditanam lagi, dilempar lagi. Enggak. Sekali aja hukum. Hukuman itu sekali saja terjadinya, tidak berulang kali. Kecuali setelah dihukum, kambuh lagi. Berarti itu kedua. Jadi kalau tadinya banyak mencuri, mencuri, mencuri, misalkan 10 kali mencuri dengan nilai yang masya Allah tertangkap oleh Amirul Mukminin diketahui, ya motongnya sekalian. Bukan ini yang mobilnya, ini yang nah, enggak sekali. Nanti kalau habis dipotong, nggak mencuri lagi lah baru. Ya? Nah. Wa mafhumu qawlihi as-sayyibu pemahaman yang dipahami, pemahaman kebalikan dari ucapan Nabi. Seorang yang sudah menikah, ya, annal bikra la yahillu damuhu idza zana. Dari situ kita pahami bahkan didukung dengan dalil yang lain bahwa seorang yang masih bujangan tidak dihukumi dengan hukum bunuh kalau dia berzina. mungkin muncul kesaul tanda tanya Bagaimana kalau seorang yang berzina ini katakanlah penzina gitu artinya ya sudah kumpul kebu begitu. Kemudian berzina lagi dengan orang lain. Pokoknya kalau belum diikat dengan nikah yang sah, sah dalam hukum syar'i. Sekarang seperti nikah sir, sah apa enggak sah? Sah. Cuman orang ini berdosa sisi dosanya itu bukan dari sisi syar'i secara zatiah tetapi tidak taat kepada penguasa yang memberikan satu peraturan secara maslahat. Karena untuk membedakan yang nikah dengan yang nggak nikah ini kalau nggak diurusi sama pemerintah sulit. Kita katakan hukumnya sah, tapi dia berdosa menyelisihi pemerintah karena peraturan itu tidak bertentangan dengan syariat. Kan itu hukum itu ada tiga. Ya kan? hukum bikinan manusia, tetapi tidak ada hukum Allah di situ yang diselisihinya. Seperti kalau jalan di jalan raya pakai sebelah kiri, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, kuning hati-hati, KTP dan silakan. Itu untuk masalah. Kalau kalau tidak, sulit membedakan orang yang jahat dengan orang yang baik. Termasuk juga surat nikah, keterangan nikah. Ya. Kemudian hukum manusia yang menyelisih hukum Allah. Ini batil. Bahkan orang mengataskannya itu termasuk tauhid yang terkosok kepada kufur akbar yang nanti keluar dari agamanya. Kemudian yang tiga hukum Allah Subhanahu wa taala. Nanti dilihat, tidak setiap hukum bikinan manusia itu berarti harus ditolak, tidak mesti. Karena ada yang Allah tidak memberikan hukum secara khusus, tapi untuk maslahat manusia, pemerintah menentukan satu hukum. Itu boleh. Seperti kadang-kadang syariat memberikan kalau penjahat misalkan. Penjahat yang sudah kelas membahayakan kaum muslimin secara luas, artinya bikin keamanan tidak terjaga. Itu kan hukumannya dibunuh dalam Islam. Dan nah, bagaimana membunuhnya? Ya, kebijakan Amirul Mukminin. Mau ditembak, mau dipenggal kepalanya, mau dilindas, eh, ya, silahkan. Lihat kebijakan Amirul Mukminin. Itu hukuman. Ya. Baik. Jadi annal bikra la yahillu damuhu idza zana. Bahwasanya kalau masuk bujang gadis, kalau terperosok zina tidak dibunuh. Tapi apa hukumannya? Dicambuk seratus kali lalu dibuang, diasingkan selama satu tahun. Ya, tenang. Siapa yang dimaksud dengan bikr? huwa alladhi la yujami au yujamah fi nikahin sahihin. Seorang yang belum berkumpul dalam ikatan nikah yang sah. Itu dihukumi bujang sekalipun sudah berzina berkali-kali. Bujang ya masih gadis. Masih perawan. Apa bedanya gadis dengan perawan? Ya sama aja. Kan? Berarti belum nikah. Itu hukumnya bukan hukum sayyid. Itu yang pertama. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Nyawa dibalas dengan apa? Nyawa. Al maksudu al kisos. Yang dimaksud di sini adalah penerapan kisos. Kisos itu ya seorang muslim yang membunuh seorang muslim yang lainnya dengan sengaja sudah dibunuh. Adapun sifatnya ini kalau walinya menuntut tadi tapi kalau walinya memaafkan, tidak usah dibunuh, didenda misalkan 50 juta, ya nggak apa-apa. Tapi Quran menasihatkan seorang yang memaafkan hendaklah memudahkan jumlah tebusannya dia. Dan seorang yang dimaafkan hendaklah segera menunaikan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Jadi Islam menganjurkan supaya dimaafkan. Tapi yang kalau kita memaafkan, mendenda itu diukur kira-kira. Dia mampu, bisa dilaksanakan. Nah yang diberi maaf, ya segera tunaikan kebaikan yang sudah diberikan padanya tadi. Ya, diatur dalam Al-Quran. Jadi kalau dimaafkan tidak dibunuh. Tapi kalau wali menuntut dibunuh, atau tidak menuntut, ya seperti itu hukumnya. Ya sama saja berarti menuntut, berarti dibunuh. Adapun sifat pembunuhannya, itu juga pada asalnya seperti dia ketika membunuh. Sedangkan orang bunuh orang itu tangannya diikat sama satu, yang satu diikat sana, demikian juga kakinya. Terus ditarik mobil dua arah, lepas mati. Pembunuhnya tertangkap. Gitu. Diperlakukan seperti itu. Itu pada asalnya. Dan itu bukan muslah, bukan siksaan. Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? yang nanti juga ada di sini fa idza qataltum fa kalau kamu membunuh hendaklah perbagusi cara membunuh dia ya, itu sudah paling bagus lihat tentang kisah Urayainin gitu ya nanti kita bandingkan ada sekelompok yang pernah saya kisahkan ya dalam Bukhari hadis itu saat Bukhari sekelompok orang yang masuk Islam kemudian dia tinggal di kota Madinah Ketika di kota Madinah, Allah menafsirkan mereka itu sakit. Datanglah kepada Rasulullah SAW minta obat. Kata Nabi, obatnya begini. Susu unta dan suruh mengambil di pengembalanya. Itu minta susu unta di pengembala sana. Pengembala-pengembala untanya Rasulullah SAW. Akhirnya berangkat. Begitu minum susu unta itu segar badannya sudah sehat dengan izin Allah, pengembala Nabi ini dibunuh semuanya. Cuman satu selamat, lari. Ya. Setelah membunuh para pengembala tadi, dirampas otaknya ini, dibawa lari, murtad dari Islam. Satu yang selamat ini lapor kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengejar para pengkhianat tadi. Belum duhur ya, kira-kira kalau kita ya jam segini ini sudah tertangkap Begitu tertangkap semuanya, diperintahkan Nabi supaya ditelanjangi, ditelanjangi dibuka pakaiannya, kemudian dicongkel matanya, kemudian dilempar ke terik matahari. Ya kita bayangkan bagaimana di Mamlaka Arabiah yang bawah pasir atas matahari dilempar ke situ, kemudian mereka teriak-teriak kehausan minta minum tidak diberi minum hatta mati sampai mati. Apa Rasulullah kejar? kejam? Kejar. Bahkan sebelum menjadi potong tangannya dengan bersilang potong tangan kanannya sama kaki kirinya bersilang, congkel matanya, dijemur di panasan, kehausan, minta minum tidak dikasih, sampai mati. Itu perbuatan siapa? Rasulullah sudah Sedang Nabi mengucapkan apa? Wa idza qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, perbagus secara membunuh. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu perbuatan yang sangat keji. Sudah ditolong, kemudian malah berkhianat, membunuh saudara sahabat-sahabat Nabi, merampas ontanya, murtad dari agama. Setimpal. Ya. Ada juga ada seorang jariah berjalan terus ada gelang di kakinya. Dikejar sama seorang Yahudi, sekrup kepalanya pakai batu. Sekarat langsung dia. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Ditanya sama Nabi, siapa yang membunuhmu? Kepalanya diem aja nggak gerak. Tinggal kepalanya ini. Yang gerak-gerak dikit. Si Fulan yang membunuhmu, diem aja. Sampai ketika disebut nama Yahudi tadi, apa si Fulan Yahudi yang membunuhmu? Dia mengangguk. Setelah mengatakan, iya. Akan dipanggil Yahudi tadi, dan mengakui. Akhirnya juga dikeprok kepalanya sama Nabi dengan dua batu sampai mati. Apa Nabi kerja? Tidak. Sedang Nabi memberikan satu jawaban, faida idza qataltum fahsinul ahsinul Itu sifat pada asalnya. Tapi kalau wali memaafkan, yang nggak usah seperti anak saya lah, mungkin diperlakukan secara kejam walinya. Yang penting dibunuh aja. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, yang paling berhak itu ahli warisnya walinya dari yang terbunuh. Tapi kalau ya kita nggak terima kalau nggak seperti itu, lah, ambil menegakkannya seperti itu. Kalau cekik jadi dicekik ganti. Sampai mati, mati. Itu namanya ki kisah. Ya. Kalau mungkin dulu ditonjok begitu sampai giginya rompal semuanya, lah kisosnya tonjok sampai rompal semua. Kisah. Asinu bisin, ya kan? Gigi dengan gigi. Itu ya. Itu hukum Allah yang andekan tegak, masya Allah. Aman. Tidak ada. Tapi kalau sudah kejahatannya luar biasa, seminggu keluar lagi. Wah ini akhirnya menjadi kebiasaan, ringan. Membunuh sekian orang, seolah-olah dengan entengnya dia bisa hadapi. Akhirnya membuat penjahat itu semakin berani dengan hukuman yang demikian ringan. Itulah indahnya syariat Islam. Ya. Orang mencuri itu mikir kalau dalam syariat Islam. Resikonya nggak punya tangan satu ini. Kalau diulangi lagi, kehilangan kaki satu kan? Mikir dia. Empat kali ketangkep gak punya apa-apa dia. Gak bisa jalan, gak bisa mikir. Sampai Rasulullah janjikan kalau satu tempat bumi itu ditegakkan hak min hududillah, Allah akan berkahi tempat tersebut. Maka ya salah satu hikmahnya mungkin seperti di Saudi Arabia selalu diberkahi oleh Allah karena ditegakkan hak. Nah, di tempat kita nggak ditegakkan, malah dilanggar. Ya kalau kemudian murka Allah atau hukuman Allah dan seterusnya akibat kemaksiatan kita ini, ya paling kita ucapkan wala haula wala quwata illa billah. Itu nah. Jadi wa nafsu bin nafsi ay annahu idza qatala insanun insana amdan apabila seorang manusia membunuh manusia yang lain dengan sengaja yang dimaksud muslim dengan muslim nih kutila bihi maka dia harus dibunuh dengan itu tadi dengan sebab dia membunuh bisurutil ma'rufah dengan syarat-syarat yang ma'ruf ya, syarat-syaratnya dalam fikih ya seperti itu tadi ya. tetapi membunuh itu ada bermacam-macam ini yang dikisos ini membunuh dengan sengaja karena ada membunuh tidak sengaja itu ada ya nggak sengaja nggak sengaja mungkin main lempar-lempar nggak sengaja anak-anak mainan gitu tahu-tahu jatuhin orang mati nggak sengaja itu namanya nggak sengaja bias adanya denda ada yang sebul ambi seperti sengaja seperti sengaja itu memang sengaja dia melempar tapi menurut ukuran alat lemparnya tadi itu tidak mematikan guru katakanlah karena muridnya bandel marah dilempar pakai pengus lah kebetulan dilempar kok mati dia. Itu namanya sibul andi. Memang sengaja dia. Tapi maksudnya nggak sampai membunuh. Kok ternyata mati Allah. Sibul andi. Ada yang qatul khata, membunuh karena salah. Jadi orang berburu misalnya, pakai panah, gerak-gerak di semak. Itu dikira mungkin kelinci apa rusak. Itu ternyata orang nyari rumput, mati. Itu salah maunya membunuh rusa tapi keliru ke manusia. Ini semua dimaafkan dari pembunuhan adanya dia denda dengan yang berbeda-beda. Kan dia dimaksud oleh Rasulullah SAW. An-nafsu bin nafsi itu jiwa yang dibunuh dengan sengaja. Itu ya. Nah, jadi nanti nggak boleh kalau keluarga kita terbunuh karena nggak sengaja ya nggak boleh nuntut harus dibunuh kan enggak Nyawa dengan nyawa kata Nabi, bukan begitu. Dilihat pembunuhannya. Ya. Nah. Kemudian bagaimana kalau membunuh jamaah? Membunuh secara berjamaah. Satu orang dibunuh sepuluh orang misalnya. Tapi semuanya membunuh itu. Itu saya pernah tanyakan kepada salah satu dari tilmidnya saya Muhammad bin Saimin kata beliau ketika daurah di Jawa itu semuanya dibunuh. Karena dia membunuh semuanya. Jadi sepuluh orang itu kalau membunuh seorang mereka semua terkena hukum. Kemudian kalau misalkan saya ini nggak membunuh, tapi saya otaknya, otak pembunuhan, cuman saya mengatur strategi, mungkin saya sewa orang gitu untuk membunuh si fulan. Itu para ulama berbeda pendapat dan yang masmur dia itu lebih keji dari pembunuhnya maka dia juga dibunuh karena asalnya dia yang membunuh yang merencanakan pembunuhan sekalipun tangannya tidak bersentuhan langsung dengan darah orang tersebut bahkan itu akbas lebih buruk daripada yang membunuh karena yang membunuh melakukan butuh duit sedang dia mungkin karena dendam karena berbagai macam yang ada di dalam diri sekarang kan model begitu ya. Ada pejabat. Dan ini karena madhab keliru. Madhab nasihat yang keliru itu akibatnya terjadi pembunuhan. Ya, rakyat kecil mungkin sebagai wartawan. Kemudian mengobral aibnya pejabat tinggi. Akhirnya marah pejabat tadi. Kalau dia langsung dan tangannya mungkin akan ketahuan. Nah, sewalah mungkin orang. Itu akibat cara nasihat yang keliru. Akhirnya terjadi apa? Kerusakan yang sangat parah. Kan banyak tuh sistem seperti itu sewa orang. Ya, nah. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, watariku ini orang yang meninggalkan agamanya. Ya, yakni yang dimaksud oleh Nabi SAW bidalika dengan yang semacam itu al-murtaddu seorang yang telah murtad bi ayyi naw'in min anwa'ir riddah dengan satu jenis dari jenis-jenis kemurtadan. Jadi seorang murtad dengan jenis kayak apapun dibunuh pokoknya. Ini satu. Kemudian dalam nas yang lain al jamaah, seorang yang berpisah meninggalkan jamaah, memecah jamaah. Ya. Jadi kalau dikatakan e, min ayyi nau'in min anwa'ir jadi seorang yang murtad dengan jenis kemurtadan kayak apapun itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam An Nawawi dengan kesirikan sampai kafir dibunuh dengan kepukuran yang katakanlah dia mungkin jadi dukun mendakwakan diri mengetahui ilmu gaib murtad dibunuh atau dengan kenifakan yang ini ada pada pelajaran pembatal-pembatal Islam ya nah Kemudian wa qawluhu al-mufariqu lil jamaah, seorang yang meninggalkan jamaah ini ya, yakni dijelaskan ini maknanya lebih luas. Yang pertama seorang yang murtad. Orang yang murtad berarti dia pasti meninggalkan apa? Al-jamaah. Itu pasti. Orang yang meninggalkan agama. ya dimaksud jamaah ini jamaatul muslimin. Yang murtad. Yang kedua, Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa ma'naha amun. Maknanya adalah umum. Ya. Yasmalu kulla kharijin 'anil jamaah, mencakup setiap orang yang keluar dari al-jamaah. Bibit hati dengan kebid'ahan. Seorang yang melakukan bid'ah sampai membahayakan betul boleh dihukum dengan sebagaimana kisah siapa Jahad ibn Dirham atau Jaham ibn Safwa atau Wasil ibn Atta tokoh-tokoh kebitahan jadi bunuh ya dan banyak para umara pemimpin kaum muslimin yang mereka telah membunuh sekian banyak tokoh kebitahan yang dihukumi sampai halal untuk ditumpahkan apa darah ya. Jadi yasmalu kullu kharijin 'anil jama'ah bi bid'atin aw nafyil ijma' menolak meniadakan ijma' jadi suatu perkara yang sudah ijma' kaum muslimin dia selisih seperti Syiah Rafidah Syiah Rafidah itu menyelisihi ijma' seperti salatul jamaah atau mungkin seperti banyak akidah. Al-Quran itu adalah sesuatu yang sudah cukup utuh. Dan Quran yang benar itu ya itu. Sedang si Arab itu menyelisih. Bukan. Itu halal dari dibunuh Atau mengatakan bahwasannya wahyu Allah itu sudah terputus sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia itu ijma kaum muslimin, nggak ada lagi wahyu setelah Kemudian si Arafidah masih mengatakan ada wahyu yang diturunkan kepada imam-imam mereka. Maka halal orang yang semacam itu dibunuh. Karena mufarikun lil jamaah. Atau ada satu akidah mereka seperti mereka menolak ijma. Kaum muslimin ini berijma bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga ijma bahwa mereka itu adalah ahli jannah. Sedang si Arab itu malah mengkafirkan mereka, bahkan menghukumi mereka semua adalah ahlul nah. Atau yang biasa mereka jadikan pintu gerbang untuk merayu para pemuda yang sakit hatinya, yaitu adalah nikah mut'ah. Sedang para sahabat sudah berijma sejak yaumul fathi Makkah, bahkan hadis itu riwayat dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya nikah mut'ah itu diharamkan oleh Rasulullah SAW sampai bangkitnya yaumul qiyamah. Mereka selisih. Bahkan mereka mengatakan dalam kedustaan mereka atas nama Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mut'ah empat kali lebih dia akan berdesak-desakan dengan saya nanti di surga. Insyaallah ya dusta atas nama Rasul. Sedang Nabi mengatakan, "Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maqadahu minan nar." Barang siapa yang mengucapkan atas namaku apa yang aku tidak ucapkan, silakan ambil tempatnya di dalam neraka. Karena itu para ulama kita menghukumi Syiah ini adalah kufar, bukan kaum muslimin. Cuman perbedaannya bagaimana dengan orang awamnya. Orang awam itu orang yang lahir terus tahunya sudah seperti itu, kutik-kutak. Tapi kalau model Khomeini dan yang semisal mereka, nggak ragu lagi bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi kita nggak usah tertipu dengan sholatnya di televisi, sorbannya, atau jihadnya, dusta semua. Ya. Ketika mereka sudah meyakini bahwasannya Quran itu tidak apa terpercaya lagi, itu sudah kekukuran pertama lalu menghalalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya mut'ah, itu sudah kekufuran berikutnya. Pengkafiran secara total kepada para sahabat, itu kekafiran yang kufur semua. Para ulama kita berdalil dengan apa? Yukjibu zurra'a liyazidu bihimul kufar. Adanya para sahabat itu supaya para petani yang canggih takjub dengan pohon yang seindah. Dan mudah-mudahan kita jadi petani yang bagus. Gitu. Jadi melihat pohon ibarat sahabat, yukjib, takjub, bagus betul. Akhirnya mengikuti contoh. Liyaghidhahumul qurban yang jengkel kepada mereka itu siapa? Orang-orang kufar. Yang paling jengkel dengan sahabat Nabi itu siapa? Siapa? Dikafirkan semua sahabat kecuali tiga tempat orang. Ya, itu nah. Jadi makna meninggalkan agamanya, memisah dari jamaah itu umum mencakup segala bentuk penyelisihan kepada jamaah atau menolak adanya ijma ya seperti rafidah atau khawarij khawarij itu halal darahnya sekalipun nggak kita kafirkan khawarij dulu kalau sekarang sama aja jadi kalau nanti mendengar ada pelaksanaan eksekusi mati ya sudah memang alhamdulillah ya kan? jadi khawarij itu adalah fikrah, pemikiran. Bukan sekedar nama benda. Seperti Mu'tazilah itu fikrah. Sekalipun orang nggak mengatakan dirinya Mu'tazili atau Khariji atau mungkin Syi'i atau Sufi, tapi kalau sifat itu ada pada mereka, ya mereka seperti itu. Nah, itu ya. Jadi mencakup umum. Dicontohkan oleh para ulama fal qarawatib wal khawarij. Kalau khawarij jelas dengan nas-nas dari Rasulullah Sampai Nabi mengatakan, "Idza laqituhum la'atulannahum qatla 'adin aw samud." Kalau saya menjumpai orang-orang seperti itu, yaitu Khawarij, saya akan betul-betul bunuh mereka itu dengan pembunuhan sebagaimana kaum Ad dan kaum Samud. Bahkan Nabi menjanjikan barang siapa yang membunuh mereka lahu ajrun adim indallahi subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun nggak kita hukumnya apa? Kafir. itu ya. Berarti tidak harus kafir. Yang jelas menjadi siapa? Al-jamaah. Ya. Kemudian wayasmalu aidan. Dan hal ini kalimat menyelisihi jamaah, meninggalkan jamaah mencakup juga ahlul bagi orang-orang yang bubah, kaum pemberontak. Jadi kalau ada penguasa yang sah, muslim, sekalipun barangkali masih banyak ketimpangan di dalam hukum-hukum satu negara tadi, nggak boleh kita memberontak. Selama syariat kita, syariat Islam, dan cara pelaksanaan syariat tadi dibebaskan oleh penguasa. Nah kita di Indonesia ini, alhamdulillah, apa sih yang dilarang? Tidak ada. Umat Islam itu mau betul-betul melaksanakan syariatnya sebagus-bagusnya. Boleh. Sekalipun tidak sempurna tentu. Amal jamaahnya yang belum bisa. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan jamaah. Ya karena pemimpin kita bukan pemimpin yang menerapkan syariat Islam. Tapi di situ kita harus bersabar. Ya, insya Allah dengan bersabar memahami ilmu, mengamalkannya secara baik, Allah akan memberikan rezeki. Buktinya orang yang menuntut tegaknya syariat Islam itu setelah dikasih kelonggaran juga nggak bisa memikulnya. Dia saudara-saudara kita di Nangro Aceh Darussalam. Dinamakan Nangro Aceh, kan negeri Aceh Darussalam itu negeri Islam maksudnya. Tapi syariat apa yang dilaksanakan? Enggak ada. Kan sedikit. Orang minta amanah setelah diberi amanah tidak tahu. Jadi kan mesti ilmu dah dahulu. Padahal itu satu karunia yang besar. Anda kan dilaksanakan oleh di sunnah, bahkan negara memberikan kebebasan, cuman urusan hubungan luar negeri aja itu masih kita yang keamanan masih kita dan seterusnya. Mau diterapkan syariat Islam di situ sebebas silahkan. Tapi enggak oh, nggak bisa, nggak ngerti. Kan? ya kan malah di sana mungkin bisa jadi transit kemaksiatan besar bisa jadi besar nah itu jadi ya itu menunjukkan butuhnya ilmu dan kita juga sangat meragukan andaikan saudara-saudara kita yang mengatasnamakan berjihad menuntut tegaknya syariat Islam itu apakah andaikan mereka mendapatkan kesempatan betul-betul mampu dan itu sudah sejarah membuktikan ya dulu di Afghanistan pada waktu pas, pasca kekalahan Soviet ternyata juga seperti itu. Malah akhirnya carut marut bertengkar sendiri yang sampai hari ini malah tetap dalam cengkraman orang-orang kufar. Bahkan sudah tegak negeri Islam yang dibangun di atas sunnah malah mereka perang. Nah terus tujuannya Lihat tentang kisah terbarunya Syekh Jamilur Rahman. Rahimahullah. Itu kan bukan orang kafir yang membunuh bukan orang Soviet. Ya. ya, ya kita nggak ingin bicara panjang lebar tentang politik. Oh, itu orang yang suruhan Amerika enggak. Kita hukum dohirnya ternyata mereka. Ya, nah seperti itu. Kemudian waktu ta'utari dan orang yang suka merampok di jalan. Ta'utari yang membuat resah masyarakat misalkan di jalan menghadang manusia merampas harta mereka dan seterusnya. Itu mestinya Amirul Mukminin membersihkan orang-orang seperti itu, bahkan kalau perlu sampai dibunuh, ya. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Untuk kebaikan. Ya. Nah, Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fawaid Tadi yang saya bacakan penjelasan Imam Al-Qurtubi dan Imam Nawawi yang dinukil oleh al hafidh dalam Fathul Bari. Jadi ini kita pakai umumnya lafaz. Asalnya murtad pertama kali nah, orang yang murtad. Kemudian oh, segala bentuk menyelisihi jamaatul muslimin. Nah, kalau tegak syariat Islam, itu model adanya jamaah-jamaah yang menandingi adanya banyak amir, nah itu perlu dinasehati. Kalau sudah dinasehati nggak bisa, ya, diperangi sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah kalau kita lihat sirah negara Nabi, para sahabat indah. Halil bidah enggak berani menampakkan kecongkakannya. Mereka menyusun kekuatan. Muncul Nabi palsu, Musailam al-Kadzab. Dihabisi. Ditumpas. Sehingga stabilnya keadaan kaum muslimin itu menjadi ukuran tentramnya suatu negara. Gitu ya. Nah, sekarang karena banyak sekali yang berkepentingan. Seperti jihad di Ambon kemarin. Berapa kelompok kaum muslimin? Satu kelompok dengan yang lain nggak gabung. Ada saudara kita laskar ahli sunnah wal jamaah. Ada yang namanya mungkin komando jihad. Ada yang memang dari elemen masyarakat itu katakanlah berangkat sendiri. Yang masing-masing itu punya kepentingan sendiri-sendiri. Jihad tapi tidak seragam. Karena nggak ada amir yang memimpin. Ya? Nah, min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah-faedah hadis yang kita bawakan ini yaitu la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salat as-sayyid zani wal nafsu bin nafsi wa tariqu lil jamaah hadis muttafaqun alaih yang pertama ihtiramu dima'il muslimin haram dan terhormatnya darah setiap kaum muslimin dijaga Jangan sampai membunuh. Bahkan kalau orang itu berbuat bolim kepada kita, kalau bisa kita bela diri kita tanpa harus membunuh lebih dahulu. Kecuali kondisi terpaksa. Tapi kalau itu sudah dalam peperangan, ya dibunuh. Jangan nunggu dibunuh dulu. Bunuh. Di rumah dirampok harta kita diperangi, bela. Kalau memang kita mampu dibela. Kalau kita dibunuh kita syahid, kalau dia terbunuh dengan sebab itu, maka dia di dalam neraka. Itu boleh membela diri. Ya. di sallallahu terhormatnya darah kaum muslimin, terjaganya darah kaum muslimin berdasarkan hadis Nabi la yahillu damum ri'im muslimin. Tidak halal darah setiap muslim. Enggak kecil besar tua muda laki perempuan terjaga darah, karena itu jangan berbuat boleh ya dan kalau dengan hadis tadi khutbah Nabi hartanya haram nggak boleh kita ini menikmati harta saudara kita dengan cara yang tidak halal itu haram hati-hati kalau kita sudah sulit menghitungnya katakanlah entah saya mungkin pernah makan segera bersodakoh bertaubat kepada Allah mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala jangan kita tukar satu yang saat dengan penderitaan selama-lamanya urusan kebaliman itu berat apalagi kita ini diamanai ini apa titip duit ini katakanlah harta ini tolong ditasarufkan untuk mungkin kepentingan siapa kok malah kita makan sendiri tanpa ada izin dari yang memberi amanah. Khianat. Itu jangan dianggap kita aman dari manusia, tapi kita nggak aman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu para sahabat itu ditanamkan seperti ini. Sehingga tidak perlu pengawasan. Jalan dengan bagus. Tapi manakala iman tipis, muraqabah dengan Allah ini hampir nggak ada, ya sudah. Sifat-sifat khianat menjamur di mana-mana. Karena itu sifat amanah itu satu-satu akan dicabut oleh Allah. Sehingga manusia ini tidur, pagi bangun, dah nggak amanah. Berkhianat itu kebesaran. Ya. Nah, wahada amrun mujma'un alaih dan jarak kaum muslimin itu terjaga itu perkara yang sudah ijma tidak boleh karena itu sampai Allah menetapkan hukuman itu kalau dibunuh seperti ini ya Dalla alaihi al-kitab wa sunnah wal ijma. Hal itu ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma. Qala Allah Ta'ala fil Quran al-Karim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja. Ya. Fajazauhu jahannam maka balasannya adalah neraka jahanam. Maka saya akan lebih seperti orang kafir balasannya itu. Allah menyatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman sengaja, fajaza'uhu jahannam." Balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kal di dalamnya. Di sini polemik ulama, kafir apa tidak kafir? Kalau nggak kafir kok dikatakan kekal di dalam neraka? Itu kalau mata Ibnu Abbas tidak diampuni dosa membunuh itu dalam arti tetap Allah tuntut karena dosa kedoliman. Sedang dosa kedoliman ini biar pelakunya sudah bertaubat, tapi kalau yang didolimi belum memaafkan, tetap akan diselesaikan sampai yaumul qiyamah. Dan kita mau minta sama siapa? Bapaknya memaafkan, belum tentu yang terbunuh itu memaafkan. Maka itulah benarnya madhab Ibn Abbas akan Allah tuntut sampai yaumul qiyamah. Sampai kambing yang nanduk kambing sampai patah tanduknya itu akan dituntut oleh Allah. Tapi kalau kambing selesai, selesai. Nah, kalau manusia. Nah, ini ya. Nah, alaihi dan Allah murka atas orang yang seperti itu. Wala'ana dan Allah Wa Wa'addalahum azaban azima dan Allah siapkan azab yang begitu besar. Kata Allah sesuatu yang diancam dalam Quran sedemikian besarnya hari itu dianggap seperti membalikkan telapak tangan mudah ya kan bagaimana kalau yang dibunuh itu bapaknya sendiri bagaimana kalau yang dibunuh itu ibunya sendiri bagaimana kalau yang dibunuh anak kandungnya sendiri terjadi terjadi kadang karena terperosok perbuatan maksiat zina hamil melahirkan karena malu dengan perbuatan dicekik mati membunuh dengan sengaja dia sudah berbuat zina itu sudah seperti itu besar dosanya ditambah membunuh belum lagi mau mengakui itu salah untuk melanjutkan kemaksiatan manusia masa ya? nah Ya barangkali itulah yang dikatakan oleh Allah kalau sudah tidak berfungsi matanya, hatinya, telinganya, manusia itu ibarat binatang, bahkan lebih parah. Enggak ada saya pikir binatang yang sampai sekecil itu. Manusia. Ya. Nah. Faqatul muslimil masumid dani min a'dhamid dhunub. Maka membunuh orang muslim yang terjaga darahnya itu termasuk paling besarnya dosa. Ya. Dan ini akan semakin besar dosa tadi kalau yang dibunuh itu seorang yang sangat besar kehormatannya di hadapan Allah. Karena itu sampai Nabi SAW mengatakan yang maknanya sirarun sejelek-jelek manusia man qatala nabiyan au qatalahu nabiyyun sejelek-jelek manusia itu seorang yang membunuh nabi atau yang dibunuh oleh seorang nabi. Karena Rasulullah itu nggak mungkin membunuh seseorang kecuali orang yang memang diizinkan untuk dibunuh. Nah ini Rasul yang membawa risalah Allah kok dibunuh kalau nggak sejelek manusia nggak ada. Makanya bertingkat-tingkat itu. Seperti zina juga berbeda-beda. Kata Nabi SAW, Ayyazniya rajulu bi asratim ra'atin. Seorang laki-laki berzina dengan sepuluh perempuan, Aisyaralahu. Itu lebih ringan, lebih mudah bagi dia. Min ayyazniya bimra'atin, bimra'ati jarihi. Au halilihi. Daripada berzina dengan seorang perempuan, tapi istri tetangga. Coba. Yang satu wanita umum saja zina itu sudah berat. Sepuluh masih dianggap lebih ringan oleh Nabi daripada satu orang wanita dia zinai, tapi ini istri tetangganya. Bagaimana kalau istri tetangga ini masih kerabatnya sendiri? Tetangganya tersebut. Bagaimana kalau suaminya sedang jihad fisabilillah? Wala haula wala quwata kan itu Nabi ketika ditanya, "Ayyu bin a'zam?" Dosa mana yang paling besar ya Rasulullah? Qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu jadikan untuk Allah itu tandingan, sedang Allah itu zat yang menciptakan. Sirik, sirik, sirik, paling puncaknya kesirikan itu apa? Engkau jadikan untuk Allah tandingan, padahal kamu ngerti Allah itu yang menciptakan dirimu. Itu puncak sirik yang paling parah. Semua ini kemudian apa? Dikatakan oleh Nabi SAW, Min antajniyah bihalilatijarika. Kamu berzina dengan istri tetangga. Zina, zina, zina yang paling parah berzina dengan istri tetangga. Nah itu, jadi dosa itu. Kalau yang dibunuh itu seorang alim minal ulama, sedang dia warasatul ambiyah, berarti yang membunuh ini adalah lebih parah dari membunuh manusia biasa. Nah, jadi, insya Allah ya. Nah, jadi kalau ini artinya membunuh seorang mukmin biasa gitu aja, Ancaman Allah lah, jahannam. Kekal di dalamnya. Allah murkai, Allah laknat, Allah siapkan azab yang besar. Bagaimana kalau mukmin ini adalah seorang alim minal ulama? Bagaimana lagi kalau salah satu utusan dari utusan-utusan Allah? Maka Yahudi itu wajar dilaknat oleh Allah. Setiap datang Rasul, tidak suka dibunuhnya. Sudah berapa banyak Rasul yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tenang, ya. Kemudian yang kedua, Mafhumnya dikatakan oleh saya di sini, "Walihada awwalu ma yuqdu bainan nasi fid dima'." Karena itu pertama kali yang Allah putuskan nanti di yaumul kiamat antara mengamalah manusia adalah urusan apa? Darah. Tadi kalau urusan ibadah, sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah bagus. Lah kalau urusan muamalah, apa? Urusan keboliman yang berbentuk pembunuhan. nggak selamat. Pertama kali nanti bagi orang yang membunuh itu di hadapan Allah berhadapan dengan kodok Allah tentang kedoliman dia yang berbentuk membunuh saudara. Nah itu. Dan membunuh itu jangan digambarkan cuma pakai pedang, kemudian atau kita pukulin dah. Minuman kita kasih racun begitu terus pura-pura kita subuhkan mati, ya membunuh juga. Kadang kalau dibahas membunuh itu kesana itu ya mungkin ditebas kepalanya pakai pedang mungkin ditusuk mungkin dia dianiaya tidak kadang-kadang diperlakukan dengan baik cuma dikasih obat yang membuat orang ini mati dokter misalnya bisa ya karena mungkin apa yang sakit ini sudah aras-arasan mungkin dia ngerawatnya sudah nah, masukkan cairan yang membuat mati nah ini termasuk membunuh. Kalau toh ahli warisnya tidak tahu bahkan mungkin terima kasih sama dia, kok dia merasa aman dari itu, dosanya lebih besar. Nah, ini pembunuhan terselubung. Nah, kalau orang terus terang membunuh itu kan orang tahu. Nah ini tidak kayaknya menolong tapi membunuh. Ada dulu kan kasus itu yang istrinya udah sakitnya nggak karuan karuan suaminya ketika ditanya masalah bagaimana kalau dikasih cairan yang mematikannya. Suami ini bingung yang akhirnya juga boleh, tapi diprotes keluarganya yang akhirnya jadi polemik. ya kadang-kadang dunia kedokteran itu ya saya nggak katakan semua, kadang-kadang itu juga kejam. Ya, karena kan diantara bentuknya itu ya menyembunyikan hasil mungkin ya diagnosanya atau dan seterusnya dari antar ke pasien katakanlah ke keluarga pasien itu antar dokter atau antar perawat nggak boleh saling bocorkan rahasia yang dia ketahui nah, itu bisa jadi kadang-kadang sampaikan aja sama keluarga pasien matilah ini udah gitu. ya harus sabar pak dan mungkin karena kesalahan mungkin untuk observasi aja karena itu ya semua itu bisa diselesaikan dengan apa khasyatullah takwallah Allah ya nah Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, anna ghairal muslim, bahwasanya selain muslim ya damuhu damu malam yakun mu'ahadan aw musta'manan aw dhimmiyan. Fa in kana kadzalik fadamu maksud. Selain orang muslim berarti halal darahnya. Nah kalau halal darahnya boleh dibunuh, katakanlah nggak sampai terjadi kisos. Dikatakan halal darahnya, bolehkah dibunuh? Nggak harus. Karena itu dikecualikan. Malam yakun mu'ahadan. Kecuali kafir mu'ahad. Nanti kita terangkan. Kafir mu'ahad. Yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Atau kafir musta'man. Kafir musta'man itu secara bahasa orang kafir yang minta perlindungan keamanan di negeri muslim. Ya. Atau dimmiyan. Atau dimmi. Orang kafir yang dalam kekuasaan kaum muslimin tapi dia tidak mau meninggalkan agama tapi memilih membayar jizyah pajak. Pajak itu dari orang kafir. Ya, orang muslim nggak usah suruh pajak. <laughs> Ya, nah. Wal mu'ahad yang dimaksud dengan kafir mu'ahad man kana bainana wa bainahu ahdun. Orang yang antara kita kaum muslimin dengan mereka itu ada perjanjian damai itu, mu'ahad. Lah selama masih dalam perjanjian damai nggak boleh. Aman mereka, harus dilindungi kecuali ada pengkhianatan. Nah, kalau mereka berkhianat sekalipun dalam keadaan perjanjian berarti mereka membatalkan perang. Nah, kama bainan Nabi SAW wa Quraish bil Hudaibiyah. Seperti berlangsung antara Nabi dengan orang Quraisy dalam perjanjian Hudai Hudaibiyah. Ya udah yang ke negeri ke Madinah aman, yang ke Mekah juga aman. Nah, itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin besar-besar untuk berdakwah. Oleh Nabi SAW dimanfaatkan. Sehingga Nabi mengirimkan uh, mungkin ke Mekah atau yang dari Madinah, eh yang dari Mekah datang ke Madinah sempat untuk mendapatkan wadah dan seterusnya, justru perjanjian Hudaibiyah yang kayaknya menurut sebagian sahabat itu merugikan, merupakan keberuntungan itu sama. Dan itulah petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Nah, betul, tadinya mau diprotes itu. Kita ini rugi ya Rasulullah. Tapi ya, keputusan Nabi, para sahabat mengatakan yakin akan masalahnya, masalah gitu ya. Nah, itu kafir mu'ahad. Ada perjanjian damai. Aman katakan, ya. Nah, kita ini nggak ngerti. Ya. Serupanya mungkin seperti itu. Jadi kalau dalam kondisi aman begini, jangan dibunuh orang kafir Karena madorotnya jelas lebih besar. Sekalipun kalau dibunuh nggak ada biat katakanlah. Ya kita melihat kondisi. Dan itu dikatakan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Jihad tidak setiap membunuh orang kafir itu berarti jihad. Itu ya. Yang kedua al-musta'man. Jadi kalau mau ahad, orang kafir dengan negeri Islam itu ada perjanjian damai. Berarti itu nggak boleh diganggu, nggak boleh tumpahkan darahnya, nggak boleh. Kalau kita membunuh mereka, namanya kita yang mengkhianati perjanjian. Nah, begitu. Ya. seperti orang Khawarij dulu, ketika terjadi perhitungan mau perundingan antara Ali Radlaan dengan uh, pasukan yang dibawa oleh Bunda Aisyah, Talha, bin Zubair dan seterusnya mau berunding masih malam hari itu. Masih malam hari masih masing-masing di sana dan seterusnya menjelang subuh Owarid ini sudah berpikir memikirkan makarnya. Kalau kita membaca kisah ini, kita ini nggak akan tolerir dengan Khawarij. Bahaya loh Khawarij. Hari ini pun seperti itu bahaya. Nampaknya membela Islam, tapi merusak Ya kadang-kadang teman kita itu dijelaskan itu nggak percaya. Ya, diajari sifat sholat Nabi itu sudah kepencutnya nggak karu-karuan, nggak ngerti bahayanya orang seperti ini, Ya kan? Nah itu. Maka mereka maka. Akhirnya mereka apa mengatakan? Yang dari pasukan orang kawar itu terbelah dua. Sebagian menyusup ke pasukan yang ada di kubunya Ibunda Aisyah, sebagian menyusup ke pasukannya Ali. Nah, akhirnya orang kawar ini saling menyerang antar mereka. Nah, dalam kondisi masih istirahat malam itu terjadi peperangan begitu, akhirnya masing-masing pihak menyangka pihak yang lain berkhianat. Udah perang, perang Jamal itu seperti itu. Sampai kondisi Bunda Aisyah itu sangat kritis, ya kan? Dia di atas ontanya, wah sampai kayak landa itu anu sekedutnya itu. Nanti anak panah terus menyerbu beliau. Sampai akhirnya Ali memerintah salah seorang sahabat untuk menebas kaki-kaki unta, tebas. Sehingga ambruk, jatuh ke bawah, selamat dari panah. Maksudnya seperti itu, menyelamatkan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah selesai korbannya ribuan manusia itu, dari sahabat, dari para tabiin, korban di situ. Akibat makar hadan, khawarij. Nah, jadi hati-hati mereka itu terselubung sekali. Kalau memang nggak punya sengaja pura-pura bermanhaj salah, apa kata saya Islam dinukil ulama-ulama begitu. Tapi kalau sudah ketahuan belangnya enggak. Berat mereka itu bersekutu dengan para ulama. Nah itu yang harus kita waspadai. Ya. Nah, kemudian al-musta'nad, kafir al Allazi qadima min dari harbin. Seorang yang datang dari negeri musuh. Orang kafir dari negeri musuh datang. Lakin dakala ilaina bi amanin. Tapi masuk ke negeri kita itu dengan jaminan keamanan. Misalkan inilah mulianya seorang muslim. Misalkan kita ini di negeri muslim kan kita orang muslim. Ada orang kafir yang minta jaminan misalkan sama si fulan misalkan. Pada Mas Jamingun misalkan. Saya tolong minta jaminan keamanan dari sampean Kemudian saudara kita sama muslim tadi memberikan jaminan. Diumumkan. Maka dia itu dihukumi seperti saudaranya. Enggak boleh ditumpahkan darahnya. Karena kalau menumpahkan darah ibarat merobek kehormatan saudaranya. Karena orang ini dalam tanggung jawab saudaranya sama muslim. Nah untuk membunuh orang semacam ini harus kebijakan Amirul Mukminin. Kalau Amirul Mukminin melihat gelagat bahwa akan adanya ketidakberesan, mungkin mata-mata dan seterusnya, nah, silakan. Tidak masing-masing kemudian memutuskan sendiri-sendiri. Ya. Lah sekalipun kita melihat betul ada, tapi Amir nggak memutuskan sabar. Janganlah Amirnya nggak bisa ini ayo bertindak sendiri lah ini malah kau arif nanti jadi. Ya, nah. Jadi seorang yang dari negeri kubur masuk ke negeri Islam, dakhala ila bi amanin. Mungkin tujuannya libai tijaratihi untuk berdagang. Enggak apa-apa, Mungkin kita ini pesan bahan makanan, nah mereka yang bikin, nggak masalah dagangan. Ya. Ausirain atau ingin membeli sesuatu. Coba indahnya Islam. Musuhnya sekalipun musuhnya. Kalau dia butuh makan mau beli, ya. kalau ada perjanjian apa? Jaminan keamanan. Itu tadi. Awamal mungkin mau kerja tempat kita, nggak apa-apa. Ya. Misalkan di Saudi kan negeri Islam, ada orang kufur, ke situ mau kerja bangunan kok kuli bangunan ngapain dibunuh, ya kan? Ya sudah. Jadi posisinya itu posisi teratur, diatur gitu loh. Dalam jaminan kaum muslim. Berbeda lagi kalau ke situ itu mungkin ya sebagai penguasa, nah, itu lain lagi. Itu urusannya dengan amir, Antal amir gitu. Makanya syariat kalau diterapkan itu indah. Tapi kalau masing-masing itu emosi bertindak sendiri-sendiri, gegabah, kurang sabar. Kecemburuan orang itu beda-beda ya. Cemburu yang punya ilmu itu insya Allah akibatnya bagus. Tapi kalau cemburu saja nggak ada ilmunya, itu kadang bertindak ngawur. Ya, emosi itu. Ya. Fahada muhtaramun maksumun. Maka orang semacam itu terhormat, terjaga. Nggak boleh diganggu. Hatta wa inkana min qawmi a'da'il muharibina lana Sekalipun dia itu dari kaum yang sedang memusuhi kita, memerangi kita. Tapi kalau dia datang dalam jaminan salah seorang saudara kita atau mungkin Amirul Mukminin aman. Misalkan Amirul Mukminin berikan pengumuman, kalau si pula namanya ini dan seterusnya masuk ke negeri kita, biarkan dia dalam jaminan saya. Udah nggak boleh kita ganggu. Jangan yuk nanti anu terus dibuang aja biar nggak ketahuan, jangan. Khianat. Ya. Dan itu sistem menculik Nanti ya, mengambil manusia secara diam-diam tanpa izin itu hanya keputusan Amirul Mukminin. Gak boleh masing-masing bertindak sendiri. Gak boleh. Jadi Amirul Mukminin yang jelas-jelas kekuasaannya. Kalau dilihat menurut beliau, katakanlah mungkin Amir kita ini maslahat, apa yang jadi perintahnya laksanakan. Selama tidak menyelisihi syariat Allah. Nah kalau begitu itu satu, ya apa namanya, fokus kepada kekuasaan yang utuh. Sehingga tidak ada dua kubu kekuasaan. Dalam Islam itu nggak ada posisi. Itu madhabnya orang kufar. Ya. Nah, li'annahu u'tiya amanan khasan karena orang semacam itu diberi keamanan secara khusus yang kedua yang ketiga wa dimmi kafir dimmi wa huwa alladhi yaskunu ma'ana yaitu orang kafir yang tinggal bersama kita ini ya wa nahmihi kita yang menjaganya wala anhu kita yang membelanya wa hadza huwallazi yu'til itulah orang yang mau memberikan pajak dari jizya badalan an himayatihi sebagai ganti dari penjagaan kita kepadanya wa biqaihi dan upah dari tinggalnya dia di negeri kita fi biladina ya kalau negeri itu sudah kita buka begitu Islam kan menyerukan kepada Islam tapi nggak memaksa orang per orang kalau ada negeri itu yang memilih bayar jizyah menyerah tapi tolong saya dilindungi tinggal di negeri ini, nah itu berarti bayar pajak. Ya. Nah, itu yang disebut kafir dini, kafir dalam tanggung jawab kaum muslimin. Itu dilindungi. Kita yang memberikan perlindungan diupai dengan pajak tadi. Nah, baik. Jadi itu beberapa hal yang merupakan faidah Kemudian Syekh melanjutkan, "Idan qawlu kalau begitu, ucapan Nabi SAW, la yahillu damimri muslimin, tidak halal darah setiap muslim, yahruju bidzalika ghairul muslim, keluar dari ketidakhalalan tadi selain muslim. Balik kalau selain muslim nggak halal darahnya, nggak terjaga kehormatannya. Boleh kok kita gibah. Ya, Amerika gibah, Ya, artinya dibicarakan kehormatannya dalam arti kita ingin e, mencari masalah untuk kaum muslimin boleh. Bahkan alil bidah yang membuat buku yang keliru bongkar. Tapi membongkarnya itu sesuai dengan sekup tersepannya kejelekan tadi. Jangan kejelekannya di Kalimantan, bongkarnya di sini. Sini nggak nyantol, nggak paham. Nah, kadang-kadang salah, ya itu karena semangat. Di sini dijelaskan semangat sampai keringat keluar semua, oh, nggak paham loh apa tadi. Nah coba, kalau sudah begitu itu kan kan kembali kepada kaidah salaf. Hadis nas bima Ajak bicara manusia itu seukuran yang dia paham. Paham. Kaidah hadis sunnah jamaah itu e, menyebarkan kebenaran dalam rangka membadak kebatilan itu seukuran tersebarnya kebatilan tersebut. Karena kalau luas malah memfitnah. Orang yang tadinya damai, bagus, nggak ngerti apa-apa, malah dikabari. Ya kalau dia bisa ngerti, kalau enggak malah terfitnah. Seperti dikabari, oh di India ada seperti yang jadi dajal itu. Saya baba, oh, keahliannya bisa ngobati ini, lumpuh bisa sembuh dan seterusnya. Lah yang lumpuh-lumpuh di sini ini imannya minimal berangkat ke sana semuanya. Terfitnah atau malah terjaga imannya? Urusan dajalnya nanti. Yang penting saya sembuh dulu. Lalu bagaimana? Jadi hati-hati memberikan penjelasan kepada kaum muslim. Kita nggak boleh meninggalkan orang yang kita dakwah itu dalam keadaan sesat, bingung, tidak boleh. Kewajiban untuk diterangkan segamblang-gamblangnya. Ya. Nah, jadi keluar dari hadis Nabi tadi selain mus muslim. Fa inna damahu halalun illa haula'i salasa. Darah mereka itu halal untuk ditumpahkan kecuali tiga golongan tadi. Nah kalau kita ini bagaimana? Ya dicari mana yang lebih kalau damai-damai saja, ya, jangan. Ya, selain tiga, mu'ahad, musta'man, dimmi. Itu halal darahnya. Selain itu ya. Nah, Khawanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali itu dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena buburnya itu sebelum jam 12. Jadi saya sampaikan di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Jadi dari hadis tadi yang paling pokok kita ambil pelajaran ya akan satu nilai yang sangat indah di dalam Islam bagaimana Islam itu punya siasat jadi politik itu bukan bar. politik syar'i siasat ya. dalam rangka melindungi kaum muslimin baik itu kehormatannya hartanya dan juga darah dan nyawanya dari orang-orang yang akan memadoroti mereka ini maksudnya dalam siasat syar'i ya bukan politik bahasa hari ini. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.